Terus pekerjaan yang dilakukan untuk keluarga Ubik menugaskan sebuah rumah dari Miss dalam desain pertama 1915. yang disebut untuk atap latar modern, tetapi ini ditolak rencana baru menawarkan atap hipet yang lebih tradisional dengan lima jendela bubung. Maksudnya eh, di sini eh, Miss men apa mendesain dari jendela ini seperti ada tonjolan begitu dari atap terus eh, yang saya cari kemarin itu fungsi dari itu belum tahu pak ya, Uh, ini data dari apa boarding house tersebut nah di sini ini dana lantai satu ya dari dana lantai satu untuk dana lantai dua itu saya juga bingung <laughs> Karena banyak sekali Allah? Karena banyak sekali dena-dena yang hilang hilang. Tidak apa-apa. kritik apa? Ah, ah, tidak apa, tidak apa. apa-apa. tidak apa-apa. Tidak

Berhenti Sudah Masuk saya? saya saya saya sudah tahu semua. Masalahnya saya sudah bilang lalu, saya tidak mau komentar ya. Karena itu sudah mau komentar, saya mau lihat. Oh. Wih, dapat Dia mungkin. Eh eh nama apa Ini ya, nah, oh, ah, ah. ya, next Ini ya, kan? next Murni. Mulai kan? Hari ini saya akan mempresentasikan kritik arsitektur. Saya yang menggunakan kritik normatif. Next saya eh, apa karya yang saya apa saya jelaskan iya, dari prank tidak usah jelaskan dia sejarahnya langsung saya metode apa yang menggunakan dari kelima kritik saya menggunakan normatif eh, untuk hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan bahwa di lingkungan dunia manapun bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standar atau sandaran sebagai sebuah prinsip dan melalui ini kualitas dan kesuksesan sebuah lingkungan binaan dapat dinilai. Norma bisa jadi berupa standar yang bersifat fisik, tetapi ada kalanya juga bersifat kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasikan. Normal ya, ya. Norma juga berupa sesuatu yang tidak konkret dan bersifat umum dan hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai benda konstruksi. Selanjutnya kritik normatif terbagi dalam empat metode yaitu salah satunya dari eh, dari empat itu kritik doktrin, terukur, tipikal dan sistematik. Saya menggunakan yaitu sistematik yaitu elemen-elemen yang saling berkaitan. Eh, mungkin ini bisa di skip ya. Iya, iya. Iya, Selanjutnya yaitu eh, bangunan yang ini, jelaskan bangunan utama pembaca itu isinya kalau itu buat lama ya jelas katanya ada bacaan Muhammad dari tampilan gambar ini eh, karya Frank kan ada delapan salah satunya yaitu Johnson Wax Quartes dari gambar berikut ini dari pertama dari eh, arah panah itu dari dua dua bangunan ini eh, eh ada berbeda apa pembangunannya dari menara. Menara yang duluan dibangun. Menara itu dibangun dari 1944 sampai 1950. Dan bangunan yang di sekelilingnya itu sekelilingnya itu dibangun dari tahun 1930 eh, dibangun dari 1936 sampai 1939. Eh, selanjutnya dari tampilan bangunannya itu di Johnson Wax Quertes ditetapkan di zona industri dan Wright memutuskan untuk menciptakan lingkungan tertutup nyala dari atas. Seperti yang dilakukannya dengan gedung Larkin Administrasi, bangunan ini memiliki gaya populer pada 1930-an. Bangunan fitur banyak bentuk lengkung dan banyak lengkung dalam bangunan ini sekitar 200 melengkung, sekitar 200 melengkung Selanjutnya, ya, bangunan ini menjadi landmark pada tahun 1976. Kumsalam. Selanjutnya yaitu material bangunan. Dari gambar yang saya sajikan ini antara apa dari gambar ini bangunan yang bangunan ini eh, kebanyakan digunakan dengan batu bata. Antara batu bata mineral terdapat bola gaya tradisional untuk menonjolkan horizontal bangunan yang hangat. Rona kemerahan dan batu bata digunakan dalam selip lantai betul juga dipoles batu putih dan putih berjenis pol. Selanjutnya interior. Eh, ini adalah gedung administrasi. Pada bagian interior bangunan ini memiliki ruang yaitu ruang kerja. Untuk konstruksi kolom yang digunakan adalah kolom berjenis pohon yang 9 inci atau 23, 23 cm di diameter di bagian bawah dan 18 kaki dengan diameter di atas pada platform bola bulat lebar yang right disebut kelopak bagian dari kolam memenuhi head lily atau retak dan penuh air utama 30 kaki bawah tanah setelah demonstrasi ini right di dan bangunannya selanjutnya itu perawatan untuk perabotan ini warnanya saling berkaitan dengan eh, seperti di eksterior yaitu warna seperti batu bata. Semua perabotan diproduksi oleh Jalkes dirancang untuk bangunan oleh Wright dan banyak fitur desain unik bangunan. Cukup. Ya. Lanjut siapa? Terima kasih. Dan jangan bertanya robot. Gelombang <laughs> berikut dalam mereka ini saya. Masa orang lagi? Ada Juma. Iya, Dasar siapa? Ibi tiri tiba Timani. Timani ya. Boleh setelah itu Rumah. Ya. Ustaz. Iya. Belum iya. itu belum? Iya belum belum. Belum masuk. Siapa lagi yang mau naik? Kia Kurni. Harto. Ini iya, masih

dia harus berangin di puncak bukit. Di bagian interior, ruang kosong antara dinding dan atap penuh dengan selestori jendela serta lampu asimetris dari bukaan dinding berfungsi untuk lebih memperkuat hubungan bangunan dengan lingkungannya. Bagian utama dari bangunan ini terdiri dari dua membran beton dipisahkan oleh ruang 611. Lantai kapal mengikuti kemiringan alami dari bukit turun menuju altar. Bagian-bagian tertentu khususnya yang di atasnya interior dan eksterior, sisanya altar. Menara-menaranya terbuat dari seni pasangan batu dibatasi oleh kubah semen. Struktur yang dibangun sebagian besar dari beton dan batu yang merupakan sisa dari kapal aslinya serta dibangun di lokasi puncak bukit. Selain sebagai tujuan wisata, bangunan ini juga masih digunakan untuk tempat misa dan uskup agung Paris. dinding. Jadi denah Notre dua ter tersusun dari bidang-bidang lengkung yang menyerupai kurva dan setengah silinder. Notre menggunakan struktur bidang datar sehingga dinding dinding yang ada selain sebagai pembatas ruang juga berfungsi sebagai pemikul beban dan ukurannya lebih tebal dari dinding biasa. Karena berfungsi tersebut, ini mengakibatkan bukan jadi terbatas. Atap atap Notre dua berbentuk miring terbuat dari bahan beton bertulang ekspos, ketinggian atap arah utara lebih rendah dibanding atap arah selatan. Dengan perbedaan ketinggian tersebut, maka air hujan akan mengalir, mengalir ke arah utara. Atap, atap Notre Dame tidak menggunakan talang sehingga air hujan akan jatuh, langsung ke tanah, terlihat seperti air terjun. Jadi interiornya yang tadi sudah dijelaskan. Notre Dame memiliki tiga menara yang berbentuk setengah silinder. Menara-menara tersebut merupakan peninggian dari dinding-dinding lengkung. Jadi di sini satu, dua, tiga. Itu jadi ada dalam dan itu juga saya kasih pinjam tapi dalam. Banyak yang berpendapat bahwa Kusir mementingkan prinsip rasional dalam melancang haud sehingga karya ini menjadi fondasi dan pijakan penting arsitektur modern. Ada juga yang bilang bahwa Kusir membuat gereja ini tanpa mementingkan prinsip kebebasan, melainkan mementingkan prinsip kemurnian alam. Sayangnya kacamata saya justru melihat bahwa karya ini <clears throat> jauh dari prinsip rasional arsitektur modern. Untuk itulah di awal tadi saya mengatakan gereja ini lebih mirip dua karya seni ketimbang produk teknologi dari sebuah arsitektur modern. Saya juga berpendapat bahwa Corbusier justru sangat bebas dan lepas pelancar Luhau. ia justru menjadi sangat individualis dan tidak terbelenggu dengan label yang sudah terlanjur membelenggu dirinya. Ia juga tidak lagi memikirkan keselarasan bangunan dengan sekitarnya, sehingga bangunan ini tampil sendirian dengan segala keunikannya di antara rumah-rumah penduduk di Roncam. Tidak heran jika kini Notre Dame du Haut menjadi ikon bagi kota Roncam. Jadi kesimpulan saya, saya menghubungkan karakter bebas dan individualistis yang sangat terasa pada Du Haut ini dengan fungsinya sebagai rumah ibadah, di mana menurut saya <clears throat> hubungan seseorang dengan Tuhan itu sangat personal hingga tak ada pengaruh-pengaruh luar yang lain yang bisa mengganggu itu. Untuk itulah Kubisek pun melepaskan atributnya sebagai bapak asisten modern dan memilih bersifat bebas dan individual pada kali ini. bagian dari kebudayaan umum yang berkaitan dengan kritik teoretikal yang berhubungan dengan penekanan pada relativitas dan lain-lain. Terus terus. di dalam dunia. Oh, iya, iya, iya. Oh, bisa baca sendiri? Tidak bisa pak. Saya menjelaskan saja pak. Nah. Di dalam dunia arsitektur eh, postmodern itu nah menunjuk pada suatu proses atau kegiatan dan dapat dianggap sebagai sebuah langgam yakni langgam modern dalam kenyataan hasil karya arsitekturnya langgam ini muncul dalam tiga versi yaitu purna modern, eh, neo modern dan rekonstruksi. Mungkin eh, kalau purna modern itu ciri-cirinya salah satunya itu purna modern merupakan eh, post apa dari postmodern versi versi Charles dan dan ditandai dengan munculnya ornamen dekorasi dan elemen-elemen kuno kemudian neo modern uh, tidak menampilkan ornamen dan dekorasi lama tetapi menunjukkan tektonika arsitektur dimunculkan dengan memamerkan kecanggihan yang mutakhir terutama teknologi. Jir, iya, iya. dijelaskan bukan dibaca kemudian dekonstruksi. uh, eh, rekonstruksi itu uh, tidak ada yang absolut dalam struktur uh, eh, sehingga tidak ada satu lagam yang dianggap terbaik sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang itu dinominasi pandangan dan nilai absolut dalam struktur harus diakhiri sehingga perkembangan struktur ya, selanjutnya harus mengarah kepada keragaman pandangan dan nilai tata nilai. Kritik arsitektur. Eh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi kritik kritik arsitektur. Kritik arsitektur yaitu tanggapan dari hasil sebuah pengamatan terhadap suatu karya arsitektur. Di sini ada tiga ada ya, ya. ada beberapa metode yang diterapkan dalam kritik arsitektur yaitu kritik penafsiran kritik penafsiran itu terbagi dalam, ya dalam beberapa metode yaitu metode advokasi yang merupakan metode dengan cara mengatakan pada suatu topik yang dianggap perlu untuk diperhatikan secara seksama tentang karya arsitektur kemudian metode evokatif merupakan metode dengan cara mengunggah pemahaman intelektual atas makna yang dikandung pada suatu karya tersebut. Kemudian metode impresionistik merupakan metode dengan cara menggunakan karya seni atau bangunan lain secara dasar bagi menentukan karya seninya. Boleh kejam. Termasuk di London. Ini London Aquatic Center itu bangunan yang e, mungkin akan saya presentasikan itu bangunan ini termasuk dalam master plan kawasan Olympic Park yang diposisikan di ujung timur selatan dari Olympic Park dengan akses yang begitu dekat ke Stafford. Sebuah akses pejalan kaki yang menuju Olympic Park melalui jembatan Sarkok akan membawa langsung ke pengunjung melalui bangunan ini sebagai gerbang utama dari Olympic Park. Kemudian e, metode yang kritik yang saya gunakan yaitu metode kritik advokasi. Kenapa saya lebih memilih metode kritik advokasi yaitu karena saya ingin e, seolah-olah saya menjadi seorang arsitektur yang ingin mengajarkan teman-teman mengetahui sekitar karya-karya yang ada di bangunan tersebut. E, eh, studi bentuk studi bentuk ini e, konon center dilantik oleh seorang arsitektur bernama Zaharit proyek arsitek arsitektur itu gitu, pointer itu jelasin di atas konsep arsitektur akuatik bukan tulisannya ya gambar yang jelas ini bisa dilihat bahwa gambar ini eh, eh seperti yang belakang ini orang punya punya ah gini ah. oh gini gini oke okay. udah masuk bro lu nggak usah kemana-mana lagi ah. gambar ini eh, kita bisa melihat seperti uh, diambil dari beda air yang itu itu bentuk air bentuk air yang bergerak kemudian di ditransformasikan menjadi bentuk seperti uh, sebuah atap Kita bisa lihat di sini uh, sebuah atap bergelombang menyatu dari bawah terlihat seperti gelombang yang menutupi kolam pusat yang menggerakkan satu fluiditas dan sekaligus menyambarkan volume dari kolam renang dan dan kolam. Dengan eh, sampai mana ke kolam? Ada kolam ah, yang tertunduk. Bukan tulisannya ku was, ku sunduk. Gambar ya, gambar, gambar ku setel. itu arah penjelasannya itu di arah panah ini di sebuah atap bergelombang ini seperti apa ya? Gelombang yang menutupi yang menutupi kolam. Kolam itu yang di bawah di bawah atap, bawah atapnya ya, bentuk atap yang melengkung dapat menyuplai air alik air mengalir melambangkan ketenangan yang mengalir seperti air sesuai apa yang yang ada di dalam bangunan tersebut lalu pada bagian bawahnya terdapat banyak kaca yang berwarna biru menjadi sebuah keselarasan yang iman. Jawab mati. Jawab panas pakai jawab kespinya satu yang bisa tiga. Nanti punya boleh tiga. Satu ada kesalahan. Itu punya itu bisa tiga tidak? Bisa bisa. Tadi siapa dari kamu bisa tiga tidak? Oh. Oh, absen, absen, bisa bisa bisa. Boleh itu dikasih pointer untuk menjelaskan gambarnya bukan tulisannya yang ikut silakan baca tulisannya tapi ditunjukkan dengan pointer bukan tulisannya yang oh tujuh juga ke, untuk pelajaran kalian karena tidak lama lagi kalian masuk di era proposal semester tujuh sekarang kan kita sudah kontrak pak ini sudah proposal kan belum ada jadwal sama sama pak pak udah udah sama pak saya periksa saya baru dari rumah kan cari tapi iya. dengan deh mana yang ambil itu konstruksi pak nah judul dan pendekatannya masih oh, nanti ketiga jadi eh, kamu siapa lagi tuh hmm? sama jadi

Karena peringat sekali. <laughs> Nah, situ. Iya, absen, Iya, iya, Absen. grabe, Doy. Pwede oh, nga na. Sa ah, ah. basura ko pero ko. metode satu dua tiga langsung saja ini menggunakan ini baru masuk ke gambar untuk gambarnya jelaskan

Jadi cuma pakai orang pelet, kan? cuma pakai dorong pelet tapi tidak boleh Belum pak. cuk, ini warna bagi sih. Mari, Oh. Iya, iya. Menang dong. Rusak fasilitas. Jangan merusak maji. Kenapa lah kalau ini mandi yang nganu bermasalah? Eh ini sebenarnya mana tuh? terus? Tambah lagi, balik, tambah lagi kau sih gimana? Kenapa malah kau yang presentasi banyak masalah ini? Lu nanti kuliah ini. Pak Harus Pak. Ya.

langsung langsung skip skip lagi tidak jelas satu lagi blur blur oh itu iya, lebih fokus lebih fokus ah itu hmm, ke itu udah pas begitu depan Wah, iya aja dalam ini udah kentar, udah kentar. Oh, satu di sini. Mereka di sini bisa lihat. Ini iya, adalah daerah sudah pada. Menjatuhkan. Astaga. Jadi ini adalah interior. Eh, jangan membelakangin orang. Kok presentasi mas membelakangin orang? Ah, Jadi cepat coy. Ini adalah interior dari hari ini. Training pool atau ruang latihan renang. Di sini kita bisa melihat bahwa swimming pool di mana atapnya dibuat memiliki skylight yang di direvisi sehingga memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruang. Kita bisa lihat di atas dari uh, yang ada di atas ini. Pola berulang dari penetrasi dalam konstruksi logistik menghasilkan void pada langit-langit dari material beton untuk skylight yang memungkinkan sinar matahari untuk menerangi ruang sehingga bangunan ini hemat energi karena kan pemakaian cahaya aktif hanya diperlukan ketika malam hari. Uh, jadi sistem konstruksi ini di sini uh, eh, harus menggunakan space truss. Itu space truss itu adalah sistem struktur yang menggunakan rangka batang tiga dimensi, di mana batang batang yang digunakan terbuat dari material yang kuat dan ringan, Space biasanya digunakan dalam struktur yang memiliki bentang panjang tanpa penyangga. Eh, teman-teman uh, bisa lihat lagi di di tengah-tengah dalam bangunan ini juga terdapat uh, kolom yang berada di bangunan spring. Kemudian di menggunakan space mereka menggunakan uh, eh, tumpuan beban yang berada uh, pada ujung-ujung bangunan tersebut. Kemudian ini adalah interior kolam kolam renang utama. Eh, kolam renang utama ini diapit oleh tribun di kedua sisinya yang mampu menampung 17.500 orang pengunjung. Tidak ada penempatan kolom pada bagian tengah bangunan sehingga view dari tribun ke kolam tidak terganggu. Eh, kita bisa lihat bahwa bawah tidak ada satupun kolom yang terdapat di area eh, kolam renang tersebut sehingga view tersebut uh, tidak terganggu. Dinding pada dinding dibuat memiliki bukaan seperti kaca dan pada, pada bagian atas atasnya cahaya yang masuk sanggup menerangi ruang pada siang hari sehingga bangunan ini hemat energi karena pemakaian cahaya aktif hanya diperlukan ketika malam hari. E, bisa dilihat bahwa e, di atas pada kolam ini terdapat skylight yang mungkin dimanfaatkan untuk penerangan pada siang hari. Kemudian eh, kaca ini digunakan kaca panel struktur fasad yang dikeraskan dan di yang terbuat dari al aluminium dan dan mulam dengan dengan kabel persimpangan atas persimpangan ke atas menjadi Eh, eh, terjadi jadi membran tidak lagi udara tahan air untuk memungkinkan seleksi atap dia berada di bawah pasar kita, lihat, kita bisa lihat di sini itu eh, malam ini dia menggunakan kaca anti kaca panel struktur yang digunakan untuk uh, anti ya anjimar ya tidak anjimar tahan air oh eh, itu uh, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan uh, kesimpulan yang bisa saya ambil uh, tentang materi ini itu dengan menganalisa bangunan London iya. Aquatic Center menggunakan metode advokasi itu. saya dapat menyimpulkan bahwa Haji Arif adalah seorang arsitek postmodern dengan gaya struktur dekonstruksi karena bisa dilihat dari permainan bidang-bidang geometris, permainan kecanggihan teknologi konstruksi yang ditonjolkan dalam desain pada bangunan ini. Kan Ketepatan menggunakan spesifikasi sebagai gitu. rangka atas sangat baik dan bukaan pada atas bangunan dengan penggunaan skylight mampu membuat bangunan ini hemat energi karena penggunaan cahaya aktif hanya diperlukan pada eh, malam hari. Cuman bah dengar dia. Dan bentuk ruang yang memiliki kekuatan yang sama estetika arsitekturan arsitekturalnya nampak pada pemanfaatan kecanggihan teknologi dan pemilihan bahan yang memiliki spe spesifikasi yang tepat sehingga dapat mendukung tampilan fisik bangunan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Eh, saya hanya kenapa saya mengambil metode aplikasi karena saya ingin seolah-olah saya ingin menjadi Hmm. seorang arsitektur yang bisa mengarahkan teman-teman melihat eh, bentuk karya dari bangunan GH Arif ini. Mungkin cuma itu yang saya bisa sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau komentar hanya satu sama luruskan. Bisa apa tadi? Terus Betul? Terus. Kita terus. Saya tahu saya terus. Semua kan sudah jelaskan ya. macam apa salah lagi nih Pak Presiden mah. Hah? Berikutnya. mandi, mandi. Cepat. Madi, madi, dengan Saya

Nah, anu anu Maju murni, murni pasti iya. iya. Siapa murni, murni. Anu murni, coba eh. eh, eh. kita cepat pulang ke dia tergantung kalian. Iya, Pak lebih baik pak. Lebih malam lebih. Lebih asik. itu ya. ke sih. Oke, baik. Waalaikumsalam. yang ketiga kalian ambil itu kritik PBK, bangunan ini telah menjadi awal ini dapat karena desain akan menjadi lebih murah, yang itu bangunan atau Kemudian ya, bawah batu bentuk rumah. William adalah sebuah bangunan perumahan di William William yang merupakan karya penting dan terpengaruh dari arsitektur abad ke-20 dan merupakan karya besar pertama oleh Robert Pencil. Eh iya, yang tegur. Jangan bertegur juga, pada kalian memang bertegur. Seiring dengan rumah Pena Penturi, rumah ini dianggap sebagai salah satu ekspresi paling awal dari Asia arsitektur postmodern dan menjadikan Venturi sebagai salah satu arsitektur terkemuka di abad 20 kan. Terus ada bahasannya, terus bahas langkahnya menggunakan metode apa langsung pas untuk metode sejarah Glenn ditugaskan oleh Wan Wan Ger Prince Nday Orson Will anak perusahaan dari Prince Rehabilitation Program INC sebagai perumahan berpenghasilan rendah untuk orang tua dan dibangun pada 1960 sampai 63. Ini dirancang oleh Venturi dan Rob Ross bekerja sama dengan kok dan dan di Libincot Terus apa Libincot Libincot ah. Perusahaan lainnya pada tahun 2004 bangunan ini ditambah ditambahkan ke daftar tempat bersejarah Philadelphia meskipun usia baru 40 tahun. eh, kita masuk ke eksterior. Bangunan ini menghubungkan bentuk konservatori dengan komersialisme abad ke-20 yang dangkal menunjukkan agenda intelektual yang di, yang licik di balik kelihatannya seperti di sendiri Ekonomi tidak memiliki elemen arsitektur maju, tetapi konvensional. Kami tidak menantang ini, para arsitek menggunakan batu batu bata dan tanah liat. Kerabatnya dengan dalam bersama dengan penggunaan halus detail organ ornamen besi yang halus. Kemudian Gregory menjelaskan aspek Google eh, bangunan gold house adalah konteks filosofi gudang hias. Di gold house elemen hias simbolik kurang lebih benar-benar arti simbios simbol simbolisme dekorasi kebetulan jelas jelek dan biasa-biasa saja dengan dekorasi garis berpahlawanan teknologis dengan konvensional dan berhubung gitulah jelas dan biasa. Ini bangunan eksterior dari Gurhok atau eh, apartemen orang tua dengan bukaan yang cukup banyak juga jendela-jendela dua juga dua kita masuk ke interior tahun ini bersekitar 91 unit apartemen organisasi, organisasi fasad yang digerakkan memungkinkan memungkinkan sebagian besar unit memiliki jendela yang menghadap ke selatan dan timur atau barat. Nah ini <coughs> dalam interior bangunan apartemen house yang banyak perpustakaan. Kesimpulannya menurut saya bangunan ini sangat elegan dengan menggunakan arsitektur modern yang punya ciri khas sendiri seperti membangkitkan kembali dalam story dari konteks urban penjualan garis lurus yang tegak menjadikan kenyamanan pada penghuni. sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa orang lagi belum naik saya pak saya berapa orang dua apa tiga empat lagi bisa pak Ya, menit. Pak, Pak. Sosok maju, Sabar, sabar. Sabar. Coba ada yang tahu mesti. Ada kayak presentasi lagi. Bila Sama lagi. Gak bisa lah, gitu. Bentar, Bentar. Ya kan? Langsung saja ke eh, langsung saja ke karyanya. Di situ penjelasan grafik apa yang dipakai. Terima atau kritik yang memposisikan diri seolah kita adalah arsiteknya. Uh, Children Museum of Aston, Robert Venturi, Scott Brown, and Assos atau VSBA berkolaborasi dengan arsitek Jackson and Ryan Children Museum of Aston yang selesai dibangun pada tahun 1952. Dalam desainnya, Venturi ingin memberikan orang pengalaman modern dengan kepekaan sejarah karena ia merasa bangunan modern tidak cukup menarik. Ia mengacu pada desain menggabungkan arsitektur modern dan penekanan pada sejarah arsitektur klasik. Pasar klasik museum yang berwarna-warni, kolom Yunani yang besar, kartun Yunani dan karya kids yang dicat dengan cerah dikaitkan dengan tradisi arsitektur yang lebih besar. Ini yang saya jelaskan tadi tentang kolom, kemudian corak eh, corak-corak ada uh, corak Kemudian struktur yang dinamis menampilkan interpretasi arsitektur klasik yang menyenangkan dengan kombinasi ruang fleksibel dan ruang untuk pameran permanen ditambah ruang kelas, auditorium, sebuah studio seni, kantor dan studio. Kemudian yang terakhir itu uh, fire station, uh, di mana saya menggunakan metode layman uh, eh, sebagai orang awam bangunan fasilitas di Columbus, India di bangunan itu batu bata berwarna merah dan putih dan terdiri dari tempat penyimpanan dan tempat tinggal sebuah untuk pemadam kebakaran dan sebuah menara Islam. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Considering Museum of House Terus lagi nih. Allah sudah situ, Saya hanya mau tahu gini, kenapa saya suruh langsung ke bangunannya? Kalian bahas, saya mau tahu apa kalian paham tentang kritikan yang kalian mau pakai. Yang kedua, kalian sudah paham tidak bangunan yang kuambil? Yang sampai hanya kena membaca, ini dikira paham kalau bicara saya, saya mau bahas banyak betul cerita tadi hmm. yang paling banyak tadi Rifki siapa namanya siapa Oh, apa nama Rifki? kau Waalaikumsalam. Rifki dengan yang paling pertama. Wow. Pasti Thomas. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan, mempresentasikan mengenai bangunan The Architecture of Solomon R. Guggenheim Museum karya Frank Lloyd Wright. Ini saya menggunakan kritik uh, eh, dengan metode evokatif. The Architecture of the Solomon, the Solomon R. Guggenheim Museum Solomon Air Learning Mission ini yang berlokasi di Upper, Upper East Side Manhattan, New York adalah rumah bagi sejumlah besar koleksi karya seni impresionis, post-impresionis, dan kontemporer. Selain menjadi hot for, eh, pameran-pameran spesial dan event-event seni kontemporer yang diadakan sepanjang tahun. Museum tersebut didirikan oleh Yayasan R, eh, Solomon R. Guggenheim pada 1939. Nama Guggenheim sendiri diadopsi secara mening eh, pasca meninggalnya sang pendiri pada tahun 1952. Sebelum itu dia memakai nama The Museum of Non-Objective Painting. Arsitektur Frank Lloyd Wright mendesain gedung museum Guggenheim tersebut menggantikan bangunan sewaan yang selama ini digunakan. Gedung baru rancangan eh, Wright eh, dibuka pada 21 Oktober 1959. Koleksi Museum Guggenheim ini uh, secara uh, organis selama 4 dekade dari yang semulanya hanya beberapa koleksi pribadi Solomon menjadi koleksi yang lebih inter eh, ekstensif. Museum tersebut saling berbagi, berbagi koleksi dengan saudaranya, Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol. Ini bangunan Museum Brigadier New eh, bangunan ini dianggap sebagai salah satu landmark arsitektur terpenting abad 20. Beberapa upaya renovasi dan ekspresi dilakukan pada 1992 hingga 1993 dan pada tahun 2005 hingga 2008. Desain bangunan desain bangunan eh, Museum Guggenheim yang tidak eh, ini tidak konver, eh, konvensional berbentuk silinder eh, dengan bagian puncak lebih lebar daripada dasarnya memberi apa sebagai temple of spirit interior gedung sendiri memberi ruang pameran unik dari benda-benda koleksi museum berupa galeri yang berbentuk jalur spiral berputar menurun maupun e, menanjak memanjang dari atap gedung hingga mencapai lantai dasar bentuk uh, geometris apa itu bentuk geometris bentuk yang terlihat seolah-olah luar dengan penggaris kompas atau alat gambar lainnya termasuk lingkaran persegi panjang dan dan oval dari ruang eh, dari dalam Guggenheim medium break menguyukan antrium berbentuk oval yang tinggi Eh, pandangan pandangan saya didominasi oleh figur dari rem jalur yang landai spiral yang mengu, mengular eh, tidak putus dari lantai dasar hingga lantai atas menuju skylight karakter antrium Wright menginginkan eh, koneksi visual yang menurun dari seluruh penjuru ruang secara vertikal dan horizontal bisa dilihat oleh orang-orang yang menyandarkan tubuhnya di susur di susur tangga railing dari atas begitu pula sebaliknya Perga, eh, pergerakan manusia menyusuri rem menciptakan dinamika ruang yang khas mungkin hanya ada di Solomon R. Guggenheim ini ketika berdiri di tengah mencoba mengambil citra interior yang terasa eh, kemegahan antrium di dalam di aspek ini eh, bangunan ini Red berperan sebagai alur sirkulasi juga galeri di antaranya Red menyelipkan galeri-galeri kafe, ruang teater untuk menyokong fungsi utamanya sebagai museum. Red mena menawarkan seri, seri ruang yang saling berhubungan, lalu membiarkan peng <clears throat> pengguna untuk menelusuri kembali jejaknya saat beranjak keluar dari museum. Ruangan-ruangan penuh lengkung organik yang terinspirasi dari alam. Interpretasi pada konteks kota yang cenderung kaku dan penuh siku. Ini adalah proyek terakhir yang dirancang oleh Wright sebelum meninggal. Salah satu masterpiece dari negara pemensan. Wright berhasil memukai, memukau ribuan dan mungkin jutaan orang lain yang sudah pernah menginjakan kakinya langsung di museum ini. Terima kasih.

New York. Betul? Iya. Kau kerjaan sih materimu ya ya ya. Sama materi sama. Yang penting beda kritik. Oke oke oke ini. Besar. Oh, jelaskan. Jangan pindah-pindah. Kau pakai kritik apa? Kalau satu lagi. Kau pakai kritik apa? Tipikal. Di mananya dibangun ini? Saya Di mananya? Di bentuk. Iya, coba jelaskan bentuknya. Dan kemarin saya bilang jangan hal yang sama. Nah, karena yang sama berarti risikonya kalau jangan baca materi saya mau tanya Jadi sampai kalau sendiri nggak tahu tipikal dia dari tampilan ada apa dengan tampilannya coba materimu tentang materi materi tentang ininya bukan bangunannya pembahasan bangunan mana Nah, ada apa di sini? Jangan nih, ini bukan yang betul-betul membahas tentang bangunannya. Artinya yang tidak ada. Iya. Batas bingung. Kita usah lagi eh? temannya kali ini hanya membahas tentang sejarahnya di museum. Sudah dibahas tadi. Karena itu tidak usah dibahas, tapi saya tanya pembahasan materimu berarti pembahasan bangunannya ternyata belum ada itu murni atau ada ada ada tidak ada tidak ada jadi murni untuk suka tahu coba cari bangunan lain mana yang kemarin itu lihat iya itu yang di situ ada yang foto kan yang mungkin sama saya saya mau mas saya buka saya punya hp mau cari mau punya dah sampai mana mau mana mau tidak ada pakai ya. so Bapak Soeharto, Fred, The Solomon. Iya. Mau di mana? Mau di sini? Ada apa saya mau kota masuk? Ada di mana? Yang pas sebelum ada ikan saya bapak itu baru pas ada saya bapak delapan yang belum ada. Mana mau di sini? Tidak ada. Mau di dari sini. Ya. Tapi saya bilang. Kesalahan di dating ini. Tapi saya bilang tadi dia pak, dia punya Miss Panero. Oke. Okay. Jadi untuk murni nanti saya akan ambil nilainya di minggu depan perbaiki dulu. Ambil materi dari Miss Van der Rohe. Okay? Bukan kayak kamu punya, tak. Masalahnya materimu juga hanya membahas tentang sejarahnya. Kita tidak bicara sejarah di Kita bicara oke? Okay? Jangan kecewa. Oke? Perasaan kemarin Mas Badro. Iya, Oke, tempat juga jadi empat ke arsitek ini toko arsitek besar semua tidak ada yang kecil jadi nggak nggak susah mencari desainnya caranya mentranslate sudah tahu bahasa Inggris translate langsung ke bahasa Yunani ke bahasa pokok dari bahasa Yunani ini baru kalian translate ke bahasa Indonesia itu agak bagus daripada bahasa Inggris langsung ke bahasa Indonesia karena pusat bahasa berada di semua larinya ke Yunani karena ada istilah menurut tata bahasa ini berasal dari dua kata jadi ini apa ya ini apa itu bahasa Yunani Mas Mas Bang Oh saya bahas di sini itu buat pavilion Barcelona itu yang arsitekturnya Ludwig Mies Ludwig Mies van oh iya iya yes pokoknya betul iya betul kenal pemilih Barcelona belum ya? iya. di sini saya menggunakan kritik deskriptif dan metode metode deskriptif deskripsi bangunan nama no, Barcelona Pavilion alamat terus terus terus saya itu membahas sejarah bangunannya bangunannya kritikan arsitektur yang kau anda pakai ke dalam bangunannya di disunani itu bahwa bahwa dalamnya ini latar belakang itu hanya tambahan saja bukan itu sebenarnya intinya kita itu hanya penambahan supaya biasa supaya kalian agak lama-lama di atas ya kan ya, ya. materinya hanya sedikit tadi yang saya mau komentar tadi itu adalah anunya dua orang mandi dengan sopan ya. situ ada perbedaan mendasar antara dua orang ini tapi masalah saya sudah janji minggu lalu nggak mau komentar iya Pasang pavilion yang dirancang oleh Ludwig Pandora adalah pavilion Jerman untuk 1929 International Exposition di Barcelona, Catalonia, Spanyol. Gedung ini digunakan untuk pembukaan resmi pameran dari Jerman. Bangunan ini merupakan bangunan penting dalam sejarah arsitektur modern. Bangunan ini dikenal dengan bentuk sederhana dan penggunaan material bahan mewah fitur-fitur fitur-fitur bangunan ini adalah bahan eksotis yang dipilih Miss untuk digunakan. Pelat dari bahan batu bermutu tinggi seperti vener dari Tinus Verde Antico Marmer dan Golden Onyx, Golden Onyx yang ini serta kaca berwarna abu-abu, hijau, putih, serta kaca transparan bekerja secara eksklusif sebagai pembagi spasial konsep pembangunan, Miss ditawari Komisi Pembangunan ini pada tahun 1928 setelah sukses dari pemeran di Stuttgart Werkbahn pada tahun 1927. Pemerintahan Jerman mempercayakan Miss dengan memanajemen artistiknya tidak hanya pada Barcelona Pavilion tapi untuk semua bangunan di Jerman di mana pada tahun 1929 Barcelona Pavilion digunakan untuk pameran internasional. Namun, Miss memiliki beberapa kendala yaitu kendala waktu yang parah harus merancang personal pavilion kurang dari satu tahun dan juga berurusan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Denah bangunan sangat sederhana. Iya, denah bangunan sangat sederhana. Seluruh bangunan terletak pada alas dari travertin. Bagian selatan bangunan berbentuk U juga dari travertin. Sangat membantu membentuk lapisan dan cekungan air besar. Dinding lain berbentuk U di sisi yang berlawanan dari lokasi juga membentuk cekungan air yang lebih kecil. Di sinilah patung kaya patung karya George Cole berada. Pelat atap yang relatif kecil didukung oleh kolom berlapis. Kolom berlapis ini memberi kesan atap melayang. Oh iya, iya, iya. Ya, ini tampak dari Anu. Dena. Dena dan Dena ini itu itu tunjukkan temanmu jangan hanya kayak membaca nah, tunjukkan berarti ini apa ini di Nabi saya sederhana seluruh bagian selatan berbentuk U juga dari, dari travertin sangat membantu membentuk lapisan dan cekungan air besar yang itu maksudnya membentuk U juga dari travertin lapisan dan cekungan air besar. Terus dinding lain berbentuk U di sisi yang berlawanan dari lokasi juga membentuk cekungan air yang lebih kecil. Di sinilah patung karya George Paul berada. Yang dimaksudkan di sini. Dan patungnya itu patungnya itu yang itu. Iya, Ini Pak. Nah.

Bisa nggak juga. Izin iya. Pak, tadi ada izin sama sekali. Izin apa? Eh, sama. Eh, ini jangan bawa kau. Tidak Pak, tadi katanya dia mau izin dulu tidak masuk. Iya, izin apa? Urusan tahu Pak. Ya, tidak apa Bisa, Sekian lagi. Sudah Pak. Hanya untuk Iya kan? saya kira saya kira dia berhenti hanya menunggu untuk menjelaskan lagi karena sekian terima kasih ya dulu Fadli kenapa kamu dia kesukaan eh, baru apa ya, ya. Oh, iya. Iya, Oh. Apa ini? mungkin tes isi harus jelas juga dia sampai iya. isi pak mau siapa sampainya cewek siapa ada ikut kegiatan di luar pak iya pak terus tadi ini tes wawancara katanya Tidak ada bocorin wah Bali tidak ada apa-apa Pak itu Pak banyak kepada tema ada mana banyak kepada tema ada ada. Bajaga tuh baju. Oh bajaga Pak. Kalau baju nggak masalah, udah punya Oh iya. Yang itu kalau begini kok cewek gimana tuh itu lain. Oh iya iya. Orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini adalah karya dari Dekobu yaitu unit education. Metode kritik yang saya pakai yaitu kritik interpretif itu yang berarti dalam sebuah fikih yang menafsirkan namun tidak menilai secara jurnal atau menghakim bentuk kritik yang lebih subjektif dan tidak langsung pembangunannya, menjelaskan di situ nah. habitation ini adalah prinsip desain perumahan modernis yang dikembangkan oleh Le Corbusier ya. dengan kolaborasi pelukis Henry Raposo. Konsep tersebut membentuk dasar dari beberapa penyembangan perumahan yang dirancang olehnya di seluruh Eropa dengan menggunakan nama ini. Pengembangan yang paling terkenal ini terletak di selatan Marseille, Prancis. Unit habitation adalah bangunan pertama Le Corbusier yang mengusung gaya brutalis yang paling terkenal sepanjang masa. Dengan, dengan proporsi manusia atau modulo proporsi manusia. Iya, iya. Jelas, jelas. Gitu, Pak. Itu Saya nih promosinya ini pak. Harapan nanti di slide selanjutnya. Itu profesi modular saya itu bagian dari fondasinya dari teror jalan yang mendefinisikan kembali perumahan kebaratan tinggi dengan menata ulang sebuah kota vertikal di dalam bangunan yang berbeton 18 lantai. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1952 di Marseille. Bangunan ini mengambil kutipan Le Corbusier yang paling terkenal yaitu A house is a machine for living in. Rumah adalah mesin untuk hidup dan menerapkannya ke seluruh komunitas. Hasilnya adalah hunian dari beton yang bersifat mandiri atau kepemilikan pribadi yang terstruktur seperti kapal laut. Saya akan masuk ke konsep desain bangunan ini yaitu nah ini yang terbentuknya seperti berukuran besar dan mengambil bentuk menyerupai kapal laut kapal laut dan ini adalah gambar potongan dan ini adalah bagian interiornya disediakan oleh para dokter untuk para dokter wartawan arsitek dan berbagai profesi dalam kategori sosial ekonomi yang setara dengan jumlah lantai sebanyak 18 tingkat yang dapat menampung sekitar 1.600 orang. Bangunan ini terkenal dengan julukan Vertical City in the Sky dengan aktivitas fasilitas pendukung seperti toko, tempat bermain anak-anak dan restoran. Dan ini bagian top floornya yang ada ada kolam renang juga di situ dan itu bisa dilihatkan tempat bermain anak. Dan ini bagian dari ventilasinya yang mengambil bentuk seperti geladak. Geladak itu bagian lantai yang paling atas pada sebuah kapal. Gitu, geladak. Dan ini bangunannya. Dan ini kolam renangnya dan batu buara. Dan ini bagian interiornya yang terdiri dari 337 kamar dengan 23 unit yang berbeda. Material yang digunakan semuanya adalah beton berpulang yang dicetak menggunakan kayu dengan sistem beton ekspos. Dalam perancangan konstruksi ini berasal dari konsep yang modular yang berbentuk ukuran manusia yang tersusun lengkap dalam bentuk tubuh manusia seperti yang tadi di slide sebelumnya. Dan ini termasuk pada tanggapan saya Menurut saya, karya Le Corbusier ini bisa menjadi inspirasi dalam merancang berbagai tipe bangunan yang bersifat publik seperti hotel, apartemen, villa, dan lain-lain. Karena unit habitation ini adalah gabungan dari beberapa bangunan publik yang disatukan dalam satu bangunan sekaligus yang sangat kompleks sehingga mendapat julukan Critical City in the Sky yang artinya kota yang tersusun vertikal yang menjulang ke langit. Mm-hmm. dan juga bisa menjadi inspirasi dalam menata kota dalam sebuah bangunan vertikal yang mana yang mana dapat meminimalisir penggunaan lahan secara anggaran. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi metode yang saya pakai ini adalah metode kritikan impresionistik, yaitu metode uh, mengambil satu karya dan uh, membandingkannya dengan karya kita sendiri jadi yang saya ambil itu sebagai kan perbandingan Nah, karya dari komputer yaitu karena itu dengar jadi film merupakan program dari bahasa modern jadi yang saya eh, perbandingkan dengan bangunan Kohanan jadi bangunan Kohanan ini terinspirasi dari bangunan filsafat karya Le Corbusier Contohnya dari seperti material kaca dan sudut-sudut bangunan uh, yang kotak dan kolom-kolom yang berada pada bangunan. Pada interiornya juga terdapat beberapa uh, rel utama yang berada di pinggiran kaca di bagian dalam juga terdapat beberapa bagian yang diambil oleh bangunan sudah sampai. Terdapat bagian railing yang berada pada bagian pinggiran dinding kaca dan beberapa penempatan perabot-perabot. <laughs> next next dan bangunan yang sama, menggunakan Dan untuk material juga adalah kaca dan yang terbanyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangunan dasar peron hal ini diadopsi dari bangunan dasar proyek. Sini.

baru yang saya lihat itu sesuai yang dia agak paham dengan memberikan materinya itu ini ada ada dia punya pembahasan yang benar sekali tapi kalau saya bilang tak sama bahas kayu eh, Sulman tapi sayangnya dia potong sendiri dia punya materi akhirnya saya tak masuk ke kategori Masuk cepat-cepat disuruh cepat bukan berarti materi sedikit rasa itu menyedihkan dan yang terakhir itu yang dari semua seseorang yang terakhir itu Rifki dia materinya lumayan sayangnya datang menjelaskan sopan pak sopan sopan ini dengan Rifki ini 11 an 11 12 tapi terbalik 12 13 11 tapi yang satu terbalik jadi sebenarnya begini tapi saya terbalik iya pak jadi jadi minus 12 ayo Ustaz di sini uh, saya akan membahas tentang bangunan arsiteknya Hekar Elif adalah interpretif ah, interpretif interpretif masuk prosannya aja interpretif terus menggunakan memori evokatory nah eh, bangunan ini dan diangkat oleh hadis adalah kufa raksasa yang saling menyambung satu sama lain. Polanya berbentuk kurva sebagai bidang atmos air apa? Aerodilium ya, untuk menahan hembusan angin yang ada di kota Baku ini. Yang ya. ya, mana kurvanya sih itu kan. Ini bentuk bangunannya ini. Itu Bentuk bangunannya sini terbilang eh, seperti kurva yang berbentuk raksasa karena polanya di sini sangat seperti yang kita lihat sendiri di sini berbentuk lengkungan-lengkungan layaknya kurva. Jadi eh, selain karena bangunan ini unik, pesona yang ditawarkan tak kalah menarik dengan pemandangan yang dari luar. Terus untuk interior harus tetap menggunakan uh, dominasi warna putih dan garis kurva yang terbentuk mengikuti pola bagian fasadnya. Jadi seperti yang kalian eh, teman-teman lihat di sini depannya itu berbentuk eh, lengkungan-lengkungan seperti itu, Pak. iya, tadi iya, <laughs> iya. saya udah Oke, saya masuk dalam interior ya. Saya masuk dalam interior. Interior di sini uh, pemandangan kota seperti pemandangan kota Baku yang luas dan berbalut kaca besar eh, mengikuti bentuk kota bagian dalam. Sementara uh, Struktur kayu mendominasi seluruh sudut ruangan ini yang berkapasitas 1.200 orang. Bentuk melengkung tidak menimbulkan banyak uh, dekorasi lain, warna kayu yang menerapkan cahaya, lampu kuning. Uh, tingginya ini 74 meter. Dan dari tujuan uh, tinggi perpustakaan dengan 9 lantai dan memiliki luas lantai yang berbeda-beda. Eh, resmi dibuka pada akhir 2013 terus panel-panel yang mengalir harmonis di sisi elektro uh, eksterior dan interior ditunjukkan untuk mengirimkan pesan bahwa uh, museum ini merupakan ruang bersama yang menyambut uh, semua golongan sementara warna-warna putih yang mendominasi uh, tubuh gedung terus oh, melalui rekayasa sipil yang lebih mempesona wujud gitu, ketimbang struktur jadi kita lihat di sini dia memprioritaskan wujud ketimbang dari struktur berkolaborasi dengan mitra uh, eh, hari bermain-main dengan lingkungan untuk menciptakan efek liquid hasilnya adalah bangunan yang seolah bersifat organik mirip uh, raksasa yang tiba-tiba membeku ameba, ameba, raksasa. Mungkin bisa anda search bukan saja. Yang tiba-tiba gua Uh, nikah dengan area ya? sekitar yang dibuni struktur langsung. Museum ini uh, lebih menyerupai arena skateboard alien yang berada di bumi. Estetika hypermodern hadir uh, eh, berhasil melambungkan bangunan ini uh, sebagai ikonik dari negara Azerbaijan Azerbaijan yang uh, berlaku di zaman baru kok punya terus eh, kesimpulannya di sini dengan kritik ini Eh, advokator ini saya eh, bisa eh, kita bisa mengetahui apa saja yang dapat saya ambil dalam bentukannya maupun fungsi uh, saya di sini membahas mengkritik tentang bentuknya dan fungsi dari bangunan ini dan mencoba mengarahkan pada topik yang terbilang perlu terus saya dapat membalikan dari objek bangunan yang sangat majemuk menjadi bangunan yang mempesona. Terima kasih. Ayo, eh, bos. Iya. Kasih dulu. Oke, berkes, Pak. Kasih bentar, bentar. Ya, berkes, Pak. Sebenarnya yang kalian bikin itu sebenarnya secara umum. Betul, kecuali doa. Thank you setiap umum ya. untuk tujuan doa yaitu yang pertama kamu tidak ada kriteria yang masuk eh, jadi maksudnya cari apalagi bangunan yang sama jadi cari apa tadi dia punya modus sebenarnya beritahu oke. okay. yang berikutnya adalah gusti sudah dua kali dia ganti tetap dia sekarang cari yang tidak ada samanya jadi untuk dua orang ini saat mereka presentasi melihat materinya. Yang lain memperbaiki materinya. Minggu depan kalian print perpoinnya dan mid. Midnya saya akan ambil dari materinya kalian. Ujiannya 5 menit. Bisa bisa bisa pak. Nanti kita lihat apa bisa bisa yes 10 menit. Ya, Oke? Bisa. Lihat nanti apa bisa tulisan yang jelas tadi dari minggu lalu presentasi sekarang kebanyakan dari kalian itu lebih banyak membahas tentang latar belakang atau biodata dari arsiteknya daripada karyanya betul-betul diekspor dan dikaitkan dengan kritikan yang kalian ambil ini secara umum semua secara umum ini rata-rata banyak kan inilah di sini karya yang pernah mendapatkan penghargaan ini ini baru masuk ke dalam desainnya sedikit saja kalian bahas selesai tiba-tiba kesimpulan kritikan yang saya ambil ini karena ini karena itu yang hari ini yang saya anggap sebenarnya dia bisa itu ada beberapa ini sudah ada tapi masih disingkat ini satu lagi ada semua catatan sih Bayu dan sayangnya Bayu terlalu banyak juga kalau hanya membahas tentang anunya eh, secara fisik bangunannya tidak dikaitkan dengan kritikannya dan terakhir itu Rifki sebenarnya Rifki lah yang paling bagus ini hari tapi tetap menjelaskan dia bingung kan bingung pak kurang fit ya, ya bisa, dia, dia, dia masalah adalah apa betul dia bikin itu apa Dapat yang saya pikir betul kan ini tapi seharusnya kalau kau bikin sendiri walaupun tidak tahu presentasi setidaknya tahu celahnya bahwa kalau yang ini pasti yang ini oke okay? yang minggu lalu ada beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan semua yang Dani yang dia punya saya jelaskan di reguler eh karyawan yang jelas malam bahwa beberapa yang di reguler bagus siapa salah satunya Dani ini iya, reguler. yang mas pagi. Dani, siapa salah satunya? hmm, eh, Rifat gitu oh, gitu ya kan jadi semua ada semua datanya jadi ini menjadi nilai awal punya kalian kecuali orang ini oke nilainya kalian akan saya periksa minggu depan minggu orang oke paham jadi minggu depan print slide jadi kalau minggu depan ada rapat tetap yang masuk pagi-pagi sore-sore ya, ya. oke okay. saya rapat dengan rektor jadi nggak bisa oke okay? iya iya, iya. kita ketemu di depan ingatkan teman ini ya. yang masuk pagi supaya jangan terlambat iya. Dani yang masuk karyawan ya kalau begitu kita ketemu di depan kita fokus bawa iya. sana Oke, kita ketemu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lawan lawan tora. Eh, Bang ini. Tidak tahu yang begitu Hah? Saya juga Arkadaşlar.